Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang sampai detik ini masih memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita semua. Dan seperti di jadwal yang sudah disampaikan, salah hari ini seperti biasanya kita akan mengadakan e, eh, tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan di dalam HSI. Kemudian kita langsung menuju kepada pertanyaan yang sudah sampai kepada saya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ayu Agustini mau tanya bagaimana cara mendakwahkan tauhid kepada keluarga yang masih awam. Ya, dakwah kepada tauhid ini adalah dakwah para nabi dan juga para rasul alaihi wasallam dan ini adalah dakwah pertama mereka sebelum mereka mendakwai kaumnya kepada perkara-perkara yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul apa tujuan mereka an i'budullah wajtanibut tagut. Mengatakan kepada kaumnya hendaklah kalian menyembah kepada Allah dan jauhilah tagut. Ini menunjukkan bahasanya dakwah tauhid ini merupakan dakwah pertama para rasul alaihi wasallam. Oleh karena itu seorang muslim dan juga muslimah yang pertama kali yang hendaklah dia pelajari adalah masalah tauhid ini. Masalah tauhid ini. Demikian pula hendaklah dia punya semangat yang kuat untuk mendakwahkan tauhid ini kepada orang lain. Terutama keluarganya sendiri. Dan ini yang Allah SWT tunjukkan kepada nabinya. Allah SWT mengatakan, Wa andir ashiratakal akrabin. Dalam engkau ingatkan. Al-ashiratakal akrabin. Ashiratakal akrabin. Hendaklah engkau ingatkan keluargamu yang paling dekat. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka itu keluarga kita adalah orang yang aula, orang yang lebih berhak untuk kita dakwai daripada yang lain. Seperti bapak dan juga ibu kita, demikian pula anak-anak kita, saudara-saudara dan saudari kita dan juga kerabat kita. Sebelum kita mendakwai orang lain, maka hendaklah kita juga mendakwai mereka, ya keluarga kita sendiri. Dan caranya tentunya bermacam-macam sesuai dengan tingkat ya sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan juga tingkat kemampuan orang yang mendakwai. Ya, e, kita lihat keadaan keluarga kita. Tentunya mereka berbeda-beda. Ada di antara mereka yang memiliki kemampuan yang tinggi ketika menerima e, apa e, info yang baru. Demikian pula ada di antara mereka yang mudah menerima ucapan orang lain ada di antara mereka yang perlu sedikit kita berdebat. Nah ini ada caranya masing-masing. Demikian pula dilihat dari kemampuan orang yang akan mendakwai. Ya karena masing-masing dari kita punya kemampuan yang berbeda. Ada di antara kita yang mampu berbicara dengan lisan. Ada di antara kita yang mampu berbicara dengan lisannya dan ada di antara kita yang tidak mampu yang demikian tetapi dia bisa menulis misalnya. Atau ada di antara kita yang tidak bisa menulis, tidak bisa berbicara dengan e, lisannya atau dakwah dengan lisannya tetapi dengan memberikan hadiah ya berupa tulisan misalnya atau mengajak seseorang ke kajian dan eh, alhamdulillah di zaman sekarang Allah SWT telah memudahkan ya adanya media-media yang e, menarik bisa kita gunakan juga untuk mendakwai keluarga kita. Ya di sana ada video-video pendek atau audio-audio pendek. Ya ini bisa kita gunakan. Ya artinya e, berbagai cara kita gunakan ya untuk e, mendakwai keluarga kita dan e, kita juga harus memperhatikan adab-adab sebagai seorang dai yang diantaranya adalah lemah lembut kepada seseorang apalagi itu adalah keluarga kita sendiri orang tua kita sendiri dan Allah swt mengatakan fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan fadlu min hawlik ya dengan rahmat dari Allah ya sehingga engkau lintalahum engkau lemah lembut kepada mereka Seandainya engkau keras dan keras hatimu, kasar dan keras hatimu, niscaya mereka akan lari dari dirimu. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW beliau berlemah lembut. Ya, baik kepada keluarganya maupun kepada yang lain. Ini penting dalam dakwah. Dan beliau SAW mengatakan, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, Wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya lemah lembut itu tidak ada dalam sesuatu kecuali akan menghiasinya, akan memperindah. Ya, kelemah lembutan itu kalau ada sesuatu atau ada di dalam sesuatu maka akan memperindahnya meskipun itu adalah perkara yang sepele, yang ringan. Ya, tetapi kalau kita gunakan kelemah lembutan itu akan menjadi sesuatu yang indah. Tapi kalau sampai diambil dari sesuatu maka akan menjelekkan atau memperburuk sesuatu tersebut. Sesuatu yang harusnya indah yang disampaikan, agama yang baik, ya, ajaran yang benar, tapi kalau disampaikan dengan cara yang kasar maka bisa menurut pandangan sebagian manusia bisa menjadi perkara yang buruk dan juga mengerikan. Oleh karena itu perlu ya kita kesabaran demikian e, e, kelembutan demikian pula perlu kesabaran ya di dalam berdakwah ya ini perlu kesabaran karena eh, ini adalah jalan dakwah dan ini adalah jalan para nabi dan juga rasul dan Nabi saw sejak awal ya beliau sudah diingatkan ya ketika beliau datang ke Warokah ibnu Naufal dan Warokah mengetahui bahasanya ini adalah seorang nabi maka e, dan mengabarkan bahasanya kaumnya akan mengeluarkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Eh, beliau mengatakan apakah mereka akan mengeluarkan aku ya kemudian Warokah mengatakan tidak ada seseorang yang datang dengan yang semisal seperti yang kau bawa kecuali dia akan dimusuhi ya kecuali dia akan dimusuhi oleh karena itu perlu kesabaran ya perlu kesabaran ya mungkin kita menyampaikan tentang tauhid ya pertama kedua kita ditolak atau dicaci atau di e, celah ya ini nggak nggak menjadikan kita mundur ya terus kita maju ya maju dengan pelan-pelan ya dengan apa dengan kelemah lembutan dan terus ya kita menyampaikan ya dengan sabar dan dengan tetap lemah lembut dan kita jangan e, bersedih ya atau kemudian menjadikan kita mundur karena kita dicela oleh keluarga kita ini jangan sampai atau malah menjadikan kita keras atau kasar ketika kita dicela ini jangan sampai. Ya. Jadi tetap sabar dan lemah lembut dan terus kita mendakwai mereka. Kalau Allah mengendaki kebaikan bagi mereka, Allah ya Allah SWT akan membuka hati mereka. Ya, meskipun bukan e, dalam waktu yang dekat. Ya ada di antara mereka baru mendapatkan hidayah satu tahun, kemudian setelah kita dakwai dua tahun, ada yang sepuluh tahun baru mendapatkan hidayah. Atau dia mendengar dari ucapan kita, Kemudian ketika dia mendengar dari orang lain, nah baru di situ dia mendapatkan hidayah. Ya yang jelas eh, itu yang bisa kita lakukan. Demikian pula tidak lupa kita berdoa. Yang mendoakan kebaikan untuk keluarga kita. Semoga dibuka hatinya. Dan Nabi SAW dahulu mendoakan kebaikan untuk beberapa orang. Dan benar, dikabulkan doanya oleh Allah SWT sehingga dia mendapatkan hidayah. Ya, oleh karena itu jangan kita meremehkan yang namanya doa kita doakan mereka di uh, di keheningan malam, di ketika sujud dan semoga dibuka hatinya. Apalagi sebelum kita mendakwai mereka, sebelum kita menyampaikan, ya kita berdoa kepada Allah semoga Allah eh, memudahkan kita menyampaikan dan menjadikan mereka menerima apa yang kita ucapkan. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Andre Arlan. Ada beberapa pertanyaan dari beliau. Yang pertama, apakah hidayah dan taufik itu satu kesatuan ataukah sesuatu yang terpisah? E, hidayah ini lebih umum daripada taufik. Hidayah ini lebih umum daripada taufik karena hidayah ini ada dua. Ada hidayatul bayan wal irsyad dan di sana ada hidayatul taufik. Yang pertama, hidayatul bayan wal irsyad, yaitu hidayah yang maksudnya adalah menjelaskan, penjelasan, bimbingan. Ya, ini dinamakan dengan hidayah, yaitu hidayatul bayan wal irsyad. Ya. Kemudian yang kedua adalah hidayatul taufik, yaitu hidayah di mana Allah swt menjadikan orang tersebut ia mendapatkan petunjuk. Adapun yang pertama, yaitu hidayatul bayan wal irsyad, maksudnya adalah menjelaskan kepada orang lain. Dan inilah yang bisa dilakukan oleh seorang da'i. Di antaranya adalah Nabi dan juga para Rasul. Yang mereka bisa adalah memberikan hidayatul bayan wal irsyad. Memberikan petunjuk, yaitu maksudnya adalah memberikan penjelasan memberikan bimbingan. Yang mereka bisa lakukan adalah hidayah ini, yaitu hidayatul bayan wal irsyad. Memberikan bimbingan, memberikan penjelasan, mendakwai manusia. Oleh karena itu di dalam ayat Allah mengatakan, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tahdi, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah Hidayatul Bayan wal Irsyad. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya engkau menjelaskan manusia yang memberikan penjelasan kepada kepada manusia tentang jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah. Ini yang dilakukan oleh para nabi dan juga rasul, demikian pula para dai, para ulama. Yang mereka bisa lakukan adalah hidayatul bayan wal irsyad, yaitu hidayah yang isinya adalah menjelaskan Adapun hidayah itu taufik, maka maksudnya adalah Allah SWT memberikan atau membuka hati seseorang sehingga dia menerima hidayah tersebut. Dan ini hanya dilakukan oleh Allah Azza wa Jal. Itu menjadikan seseorang mendapatkan hidayah, dibuka hatinya, menerima dengan lapang dada Islam dan juga sunnah. Maka ini adalah hidayah atau taufik. Dan ini hanya di tangan Allah Azza wa Jal, bukan dimiliki oleh Nabi, Rasul ataupun Dai. Ya, Allah SWT mengatakan, Innaka la tahdi man ahbabta, Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Maksudnya apa di sini? Tidak bisa memberikan hidayah atau taufik. Karena hati mereka bukan engkau yang memiliki. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya, beliau cinta kepada Abu Talib. Tapi Abu Talib meninggal dalam keadaan musyrik. Padahal sangat beliau cinta kepada pamannya. Tapi yang namanya hidayah atau taufik, dibuka hatinya, dilapangkan hatinya untuk menerima Islam dan sunnah. Ini bukan bukan kekuasaan beliau ya Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah yaitu hidayah atau taufik kepada orang yang engkau cintai walakinallaha yahdi man yasha akan tetapi Allah ya memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki yaitu memberikan hidayah taufik dan ini menunjukkan kepada kita uh, bahwasanya hidayah ini ada dua yaitu hidayatul bayan dengan hidayatul taufik. Kemudian pertanyaan yang kedua dari beliau dari Akh Andre, apakah kedua unsur itu ada kaitannya dengan takdir yang sudah Allah tentukan? Tidak dilakukan lagi bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi dan juga di langit ini dengan takdir Allah. Termasuk masalah hidayah, baik hidayah al-bayan maupun hidayatul taufik. Dua-duanya dengan takdir Allah Azza wa Jal. Seseorang yang menjelaskan kepada orang lain, mendakwai orang lain tidak mungkin keluar dari takdir Allah. Demikian pula seseorang mendapatkan hidayah, taufik, atau dia tersesat, maka itu dengan takdir Allah Azza wa Jal. Tidak mungkin ya sesuatu terlepas dari takdir Allah. Dan ini adalah keyakinan Ahlus sunnah wal jamaah Ya, semua dengan takdir Allah. Tidak mungkin apa yang terjadi di permukaan bumi ataupun di langit keluar dari ketentuan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami jadikan dengan takdir. Segala sesuatu, ya, termasuk di antaranya hidayah dan juga uh, hidayatul bayan, hidayatul taufik ini semua dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara mendapatkan hidayah dan taufik itu sendiri? Untuk mendapatkan hidayah dan taufik itu sendiri, di sana ada beberapa hal yang bisa diusahakan oleh seseorang. Di antara hal yang paling utama adalah berdoa. Di antara hal yang paling utama adalah berdoa meminta kepada Allah petunjuk. Dan ini adalah sebab yang paling besar dan Allah SWT telah menjadikan doa. Meminta taufik, meminta hidayah. Ini sebagai doa yang paling agung. Sehingga Allah SWT jadikan doa ini di dalam surat Al-Fatihah. Sehingga dibaca terus oleh seorang muslim. Dijadikan Al-Fatihah sebagai rukun di antara rukun-rukun sholat. Ya, supaya terus dibaca oleh seorang muslim. Nah, di dalam eh, di dalam kehidupan dia sehari semalam minimal 17 kali dia membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menjelaskan ya bahwasanya ini menunjukkan bahwa meminta kepada Allah petunjuk ya petunjuk kepada jalan yang lurus ini ini adalah a'zamud doa. Ini adalah sebesar-besar doa, doa yang paling agung yaitu meminta petunjuk kepada Allah azza wajal. Ya. Dan di dalam sebuah hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e, di antara doa istiftah yang beliau baca ketika salat malam Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم يا beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini dan di antara isinya adalah ihdini lima qtulifa fihi min al haqqi bi idznik ihdini Ya Allah tunjukilah aku. Lima ktulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Di dalam perkara yang manusia berselisih di dalam. Kita dalam kehidupan sehari-hari banyak masalah-masalah ya perkara-perkara yang manusia berselisih. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Terkadang seseorang bingung. Mana yang benar di antara perkara tersebut? Maka di antara doa yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu doa istiftah ya ketika salat malam adalah ihdini limaktulifa fihi minal haqqi bi'idznik. Ya Allah, tunjukilah aku di dalam perkara yang mereka saling berselisih di dalamnya. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Engkau ya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Nah ini pentingnya kita berdoa kepada Allah. Tentunya perlu kesungguhan di dalam berdoa. Ya, perlu kesungguhan di dalam berdoa. Karena orang yang berdoa dan dia lalai di dalam doanya, ya, tidak khusyuk di dalam doanya, maka yang demikian dikhawatirkan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, karena dalam sebuah hadis ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ia mengabarkan bahasanya orang yang berdoa ya dan dia tidak e, apa memiliki kolbin memiliki hati yang lahin yaitu e, hati yang lalai maka yang demikian tidak didengar oleh Allah Azza wa Jal ya jadi perlu kita kesungguhan di dalam berdoa yang meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh dengan hati kita supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Baik, kemudian di antaranya cara yang kedua untuk mendapatkan hidayah taufik adalah dengan cara tolabul ilmu, Dengan cara menuntut ilmu. Ya. Dengan cara menuntut ilmu. Karena tidak mungkin ya seseorang bisa menempuh jalan yang lurus kecuali apabila dia mengilmui jalan yang lurus tersebut. Oleh karena itu perlu dia talabul ilm. Kalau dia ingin mendapatkan hidayah. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia men men menuntut ilmu atau mencari ilmu di jalan tersebut, maka Allah SWT akan memudahkan dia jalan menuju surga. Orang yang mau menuntut ilmu maka dimudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu, dia akan tahu mana yang salah, mana yang benar. Akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Akan tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh. Dengan cara dia menuntut ilmu agama. Nah, kalau seseorang ya eh, setelah dia mengilmui mana yang wajib, kemudian dia kerjakan, mana yang sunnah dia kerjakan, mengetahui mana yang halal, kemudian eh, mengetahui mana yang haram, ya dia mengetahui yang halal dia kerjakan, ya eh, dan meyakini kehalalannya, mengetahui yang haram kemudian dia tinggalkan, maka orang yang demikian kalau senantiasa istiqamah sampai dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, nah maka orang yang demikian ia akan mendapatkan jalan yang lurus. Ya, dan dia ya insya biiznillah akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Ini menunjukkan bahwasanya di antara cara untuk mendapatkan hidayah adalah dengan tolabul ilm, dengan menuntut ilmu agama. Bagaimana kita bisa mengetahui jalan yang lurus yang akan kita tempuh kalau kita tidak mengilmui tentang apa itu jalan yang lurus. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ummu Salim. Penjelasan tentang kalau seseorang tidak mengetahui bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir, maka dia bukan Muslim karena ini termasuk kunci jawabannya adalah daruriyat. Apakah maksudnya ini? Bukankah mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir merupakan suatu keharusan atau ketentuan agama kita dan telah tertera di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran mengapa justru termasuk perkara darurat oh ya jadi daruriyat maksudnya adalah suatu perkara yang eh, ini pasti diyakini oleh seorang muslim itu maksudnya ya. perkara yang darur yang daruriyat masanya yang e, mau tidak mau seorang muslim itu pasti meyakini hal ini. Sehingga dinamakan dengan perkara yang darurat. Ya. Ini yang dimaksud. Ya, jadi di sana ada perkara-perkara yang seorang dua orang muslim tidak mungkin berselisih gitu. Jadi semuanya pasti ya yang laki-laki, yang wanita mereka meyakini hal ini sehingga dinamakan oleh para ulama dengan doruriyat ya in doruri dalam agama diketahui. Hanya mustahil, ya mustahil seorang muslim kok sampai tidak tahu ini mustahil. Ya, oleh karena itu mereka mengatakan ini termasuk doruri ya, perkara yang daruri. Seorang muslim harus mengetahui yang demikian. Ya, termasuk diantaranya adalah ya mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Ya, seorang muslim dan juga muslimah ya secara darurat, ya secara e, apa e, harus mereka pasti mengetahui bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir. Jadi kalau ada seorang Muslim atau mengaku dia Muslim tapi kok tidak tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, ya atau masih meyakini di sana akan ada Nabi yang lain setelah Nabi Muhammad ini, ya diragukan keislamannya, ini diragukan keislamannya sehingga e, seperti yang sudah pernah kita nukil ya, dari seorang ulama bahasanya ini perkara yang e, doruriat artinya perkara yang pasti di, di, diyakini oleh seorang muslim nah Pertanyaan dari Agung Harijanto. Disampaikan bahwa semua kesyirikan adalah kekufuran, tetapi tidak semua kekufuran adalah syirik. Mohon penjelasannya. Ya, e, kekufuran ini lebih umum daripada apa? Daripada kesyirikan. Kekufuran artinya adalah kufur, yaitu keluar dari agama Islam. Keluarnya seseorang dari agama Islam, ini sebabnya banyak. Keluarnya seseorang dari agama Islam sebabnya banyak. diantaranya adalah karena kesyirikan. Ya, kufur karena apa? Karena syirik. Ada orang yang kufur bukan karena syirik, tetapi karena nifak ya karena nifak. Nifak yang besar maksudnya. Ya. Kemudian terkadang seseorang kufur ya karena dia memeluk ya agama yang lain seperti ahlul kitab dan juga orang Yahudi dan Nasrani. Seperti orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi kekufuran ini lebih umum daripada syirik. Kekufuran ini artinya keluar dari agama Islam, bukan Islam. Dan orang yang bukan Islam ini sebabnya macam-macam. Di antaranya adalah karena kesyirikan karena itu Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari siapa? Dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin. Berarti orang yang kafir innal ladzina kafaru itu terkadang karena dia adalah ahlul kitab dan terkadang karena dia musyrik dan dua-duanya adalah kufar. Mereka semua adalah orang-orang kafir. Demikian pula ya orang-orang munafik ya mereka adalah orang-orang yang kafir yaitu orang yang munafik munafik besar maksudnya itu orang yang memiliki kenifakan yang yang besar ya maka e, mereka ini adalah termasuk orang-orang yang yang kafir jadi kekufuran di sini lebih umum ya daripada e, kesyirikan dan e, ke, ke, kesyirikan ini lebih khusus ya lebih khusus dan e, merupakan sebab e, kekufuran ya seseorang. Baik. Atau mungkin saya sebutkan contohnya misalnya orang yang berdoa kepada selain Allah. Yang berdoa kepada selain Allah ini kufur jelas. Mengeluarkan seseorang dari Islam. Berarti orang tersebut kafir gara-gara apa? gara-gara dia menyekutukan Allah di dalam ibadah. Dia menyekutukan Allah di dalam ibadah. Ya. Baik, di sana ada sebab kekufuran yang lain seperti misalnya uh, meyakini bahwasanya sekarang ya di zaman sekarang atau meyakini bolehnya seseorang keluar dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekufuran atau bukan? Kekufuran. Ia meyakini bahwasanya e, di sana e, seseorang boleh keluar dari syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah kita sampaikan ya ketika kita menjelaskan tentang nawaitul Islam. Ya nawaitul Islam adalah pembatal-pembatal keislaman. Maksudnya adalah yang menyebabkan seseorang kufur. Ya dan ternyata bukan hanya syirik saja. Di sana ada keyakinan-keyakinan, ada ucapan-ucapan seperti orang yang mengejek Allah, mengajak Al-Quran, mengajak Rasulullah SAW, menghina mereka, menghina Allah, menghina Rasulullah. Ini kekufuran, tetapi bukan dinamakan dengan ya syirik, tapi dia adalah sebuah kekufuran, sebuah ucapan yang kufur yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini uh, jelas. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Sarah Kujah. Bagaimana cara beramal dengan amal-amal malaikat? Mungkin maksudnya adalah e, kita meniru sifat-sifat mereka yang sudah Allah Allah swt sebutkan. Ya, di dalam Al-Qur'an di antaranya mereka misalnya mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Yang mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Ini diantara amalan-amalan malaikat. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ya mereka istighfar untuk orang-orang yang beriman. Ya. Dan kita berusaha untuk meniru apa yang mereka lakukan, ya kita memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Ya, memohonkan rahmat untuk mereka ya e, kita meniru apa yang dilakukan oleh malaikat. Demikian pula mereka adalah e, makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya mereka tidak memaksiati Allah. Ya dan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ini sifat malaikat. Nah, kita sebagai seorang yang beriman berusaha untuk ya meniru apa yang mereka lakukan. Bagaimana kita menjadi seorang hamba yang tidak sombong. Ya, senantiasa mengagungkan Allah, tasbih, menyucikan Allah. Ya, dan e, ketika diperintahkan atau dilarang dari suatu kita tidak melanggarnya. Ketika diperintahkan kita mengerjakan. Inilah e, di antara sifat-sifat malaikat. Kita berusaha untuk meniru apa yang mereka lakukan dan mereka adalah ibadun mukramun. Yang mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Baik. Pertanyaan dari Kartika Luhardi Kusumah. Apakah agama para nabi itu semuanya Islam? Bagaimana dengan nabi yang merupakan ahli kitab? Ini mungkin e, pertanyaan sebelum membaca halakoh yang sudah kita sampaikan. E, yang jelas kita sudah sampaikan di dalam halakoh kita e, tentang mengenal agama Islam yaitu pada e, silsilah yang ke keempat ya silsilah yang keempat tentang mengenal agama Islam. Kita sudah sampaikan bahwasanya e, agama Islam ini adalah agama seluruh para nabi dan sudah kita jelaskan ya Islam secara bahasa dan Islam secara syariat maknanya apa? Dan secara ringkas Islam maknanya adalah penyerahan diri hanya kepada Allah. Penyerahan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Ya, inilah dakwah para nabi dan rasul. Ya, ketika mereka mendakwai kaumnya, mereka ya memerintahkan kaumnya, mengajak kaumnya untuk meninggalkan ibadah kepada selain Allah dan hanya menyerahkan ibadah kepada Allah Azza wa Jal semata. Ini adalah inti dakwah para rasul dan juga para nabi. Dan inilah Islam. Aslama yuslimu Islam artinya penyerahan diri. Dan sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Ya, bagaimana para e, nabi dan rasul menunjukkan bahwa mereka adalah beragama Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Aslam li rabbil alamin." Aku Islam untuk Rabbul alamin. Menunjukkan bahasanya agama beliau adalah Islam. Dan beliau dan juga Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama. Maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim. Menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim, Yakub, yang mereka beragama Islam dan memerintahkan anak-anaknya untuk tetap memegang agama Islam. Murid-murid Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Nabi Isa, "Washhad bi anna muslimun." Dan saksikanlah bahasanya bahwasanya kami adalah muslimun. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Bani Israel berkata kepada Bani Israel, Fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hendaklah kalian bertawakal hanya kepada Allah kalau kalian benar-benar muslim. Nabi Sulaiman ya alaihissalam ketika beliau mendakwai Bilqis, ya beliau mengatakan, "Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin." Dan janganlah kalian sombong kepadaku dan datanglah kalian dalam keadaan muslim. Mengajak kepada Bilqis untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini semua menunjukkan bahwasanya para nabi ini agamanya satu yaitu agama Islam dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal anbiya'u ikhwatun li'annas ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun dan para nabi ini adalah saudara ya eh, saudara Eh, li'allat maksudnya adalah ummahatum syatta ibu-ibu mereka berbeda yang dimaksud dengan ibu-ibu mereka berbeda maksudnya adalah syariatnya ya bukan bukan ibunya bukan ibu kandung bukan tapi maksudnya adalah syariatnya syariat mereka berbeda wadinuhum wahid tetapi agama mereka satu jadi agamanya satu yaitu agama Islam ya cuma syariatnya berbeda agama Islam maksudnya hanya menyembah kepada Allah tetapi tata cara ibadahnya belum tentu sama. Inilah yang dinamakan dengan syariat. Tata cara ibadahnya haram dan juga halalnya belum tentu sama. Ini sesuai dengan hikmah dari Allah. Ya karena Allah SWT di antara namanya adalah Al-Hakim yang maha bijaksana. Terkadang diharamkan pada sebuah kaum karena sebuah maslahat, tetapi dihalalkan bagi kaum yang lain. Ya, ini kembali kepada Allah yang telah yang mengetahui seluruh perkara. Allah maha bijaksana ya dan Allah SWT mengatakan di kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja dan masing-masing dari kalian kami jadikan di sana syariat dan juga cara ya jadi eh, terkadang diharamkan kepada sebuah kaum dan juga tetapi dihalalkan untuk kaum yang lain seperti misalnya rampasan perang yang sudah pernah kita sampaikan juga ya rampasan perang ini dihalalkan untuk umatnya umatnya Rasulullah SAW tapi diharamkan untuk umat-umat yang lain. Ya. Bagaimana dengan nabi yang merupakan ahli kitab? Tidak ada nabi yang beragama ahli kitab. Tidak ada seorang nabi yang beragama Yahudiyah dan tidak ada seorang nabi yang beragama Nasrani. Semua nabi beragama Islam. Termasuk tadi kita sebutkan ayatnya Nabi Isa alaihissalam agamanya Islam. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam agamanya Islam mereka bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Semuanya Islam mengajak kepada kepada penyerahan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Penyerahan ibadah hanya kepada kepada Allah. Ini adalah agama para nabi dan juga para rasul. Adapun ya orang-orang e, yang menamakan dirinya Nasara, yang menamakan dirinya adalah Yahudiyah, yang mereka mengaku mengikuti Nabi Isa alaihissalam dan orang Yahudi mengaku mengikuti Nabi Musa alaihissalam, tetapi ya ternyata mereka tidak sebenarnya mengikuti, sebenarnya tidak mengikuti nabi-nabi tersebut. Tapi sudah melenceng dari ajaran para nabi ya tersebut. Ya orang-orang Nasrani melenceng dari ajarannya Nabi Isa alaihissalam karena Nabi Isa alaihissalam tidak pernah ia ya, mengatakan kepada mereka disuruh menyembah kepada Eh, nabi Isa dan juga ibunya. Bahkan beliau sallallahu eh, beliau alaihi salam menyuruh mereka untuk anibudullaha rabbi wa rabbakum. Hendaklah kalian menyembah kepada Allah, Rabbku dan juga Rabb kalian. Sebagaimana diucapkan oleh para nabi dan rasul yang lain. Tapi orang-orang Nasrani yang menyelisih apa yang beliau ucapkan. Demikian pula orang-orang Yahudi melenceng dari syariat Nabi Musa alaihissalam merubah kitab Taurat ya dan menambah dan juga mengurang. Ini menunjukkan bahasanya apa yang mereka lakukan sekarang ya ini hanya sekedar pengakuan. Dan seandainya benar mereka mengakui ya e, Nabi Musa dan juga Nabi Isa maka sekarang kewajiban mereka adalah beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena para nabi dan juga rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah diambil janjinya oleh Allah Azza wa Jal yaitu untuk mengikuti Rasulullah SAW. alaihi wasallam apabila mereka menemui rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam diharuskan mereka untuk ya mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam oleh karena itu dalam uh, uh, kabar yang lain dalam hadis yang lain uh, Nabi Isa alaihissalam ketika kelak turun di akhir zaman akan mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dalam hadis ya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan seandainya Nabi Musa itu hidup ya sekarang bisa tidak boleh bagi dia kecuali mengikutiku itu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik kemudian pertanyaan selanjutnya dari baik amalia. Apakah yang dimaksud dengan ilmu yang darurat diketahui oleh seorang muslim. Jadi sudah kita sampaikan yaitu ilmu yang pasti seorang muslim mengetahuinya. Ya contoh yang lain misalnya mengetahui bahwasanya sholat e, e, sholat lima waktu adalah wajib. Darurat. Diketahui oleh seorang muslim. Artinya pasti seorang muslim itu tahu bahwasanya e, e, sholat lima waktu ini adalah hukumnya hukumnya wajib. Kalau sampai ada orang yang mengingkari, ya ini diragukan keislamannya ya apabila seorang e, mengingkari atau mengatakan saya tidak tahu kalau e, sholat lima waktu ini wajib ini diragukan keislamannya. Jadi maksudnya ilmu yang darurat sekali lagi saya jelaskan ini adalah e, ilmu yang pasti seorang muslim mengetahuinya. Ya. Pasti seorang muslim mengetahuinya. Itu maksudnya. Pertanyaan selanjutnya dari Yayu Soraya. Apa ya dalil yang menyebutkan bahwa hanya Allah yang mengetahui jumlah malaikatnya? Dalilnya adalah yang ada di dalam Al-Quran. Ya Allah SWT mengatakan, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ Tidak ada yang mengetahui tentang junudu rabbik. Yaitu tentang tentara Allah Azza wa Jal kecuali dia yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan ya bahwasanya eh, jumlah para malaikat ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Sudah kita sebutkan ya di dalam ya halakah ya di dalam halakah bagaimana banyaknya malaikat. Ya, dan dan bahwasanya di langit ini e, tidak ada satu shiber satu jengkal kecuali di situ ada malaikat yang sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana besarnya langit Ya, demikian pula hadis tentang Al-Baitul Ma'mur di mana setiap hari itu ada ribuan malaikat yang masuk ke sana dan kalau sudah keluar maka tidak akan kembali lagi ke sana. Dan di sini saya bawakan ucapan e, Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui eh, tentara-tentara e, Rabbmu itu para malaikat kecuali kecuali dia, itu kecuali Allah. Beliau mengatakan, itu Ibnu Katsir, "Ma ya'lamu adadahum wa kathratahum illa huwa ta'ala." Li'alla yatawahham mutawahhimun annahum 19 faqat. Ya, beliau mengatakan maksudnya adalah tidak mengetahui adadahum yaitu jumlah para malaikat wa kathratahum dan juga banyaknya mereka illa huwa ta'ala kecuali dia itu kecuali Allah azza wajalla dan ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya para malaikat ini tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita sedang kalut berucap tentang kekufuran kepada Allah, misalkan misalnya aku tidak mau beriman kepada Allah. Apakah ucapan tersebut menjadikan kita kufur secara hakiki? Ini ucapan yang berbahaya. Ya, ucapan yang berbahaya yang dikhawatirkan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, dan eh, seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, maka adalah dia menjaga ucapannya. Dan orang yang beriman dengan takdir, dan mengetahui bahwasanya segala sesuatu dari Allah Azza wa Jal baik berupa musibah maupun berupa kenikmatan maka dia akan tenang di dalam menghadapi musibah tersebut. Allah swt mengatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan tidak ada sebuah musibah yang menimpa kecuali itu dengan izin Allah. Seorang yang ketika mengetahui dan mendengar ayat ini dan mengetahui bahasanya musibah itu dengan izin Allah. Allah mengetahui dan Allah yang mengizinkan terjadinya musibah tersebut. Dan orang yang mengetahui demikian, maka dan dia beriman dengan takdir dan yakin bahwasanya itu adalah dari Allah dan Allah yang melakukan segala sesuatu dengan hikmah. Pasti di sana ada hikmahnya. Maka kemudian dia beriman maka Allah SWT akan memberikan hidayah pada hatinya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikan hidayah pada hatinya. Maksudnya adalah beriman yaitu mengetahui bahasanya musibah tersebut dari Allah. Ya, mengetahui bahasa musibah tersebut dari Allah, maka dia bersabar dan uh, apa minta pahala dari Allah Azza wa Jal atas musibah yang menimpanya. Ini adalah sikap seorang muslim. Ya. Jadi ketika dia dalam keadaan sedih, dia dalam keadaan uh, apa? Uh, takut dan lain-lain, justru dia kembali kepada Allah. Justru kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan juga para nabi. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau akan dilempar ke api, ya maka beliau alaihissalam mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dialah ya zat yang sebaik-baik penolong. Ya dalam keadaan takut beliau bertawakal kepada Allah azza wajalla. Demikian pula Rasulullah SAW dan juga para sahabat ketika mereka mendengar kabar yang menakutkan, yang menyedihkan, kembali kepada Allah alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang itu manusia yang diancam yang dikabarkan kepada mereka bahwasanya innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Ya, eh, eh, para sahabat saat itu dan juga Rasulullah ditakut-takutin ya bahasanya orang-orang musyrikin akan menyerang kalian. Ya. E, qad jama'u lakum fakhshawhum, maka hendaklah kalian takut. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat? Fazadahum imana. Justru ini yang menambah keimanan bagi mereka. Dalam keadaan takut, dalam keadaan sedih, justru semakin tambah keimanannya. qalu hasbunallah wa ni'mal wakil dan mereka mengatakan cukuplah Allah bagi kami ya dan dialah sebaik-baik penolong. Ini adalah sikap seorang muslim. Jadi ketika dia mendapatkan musibah atau dalam pertanyaan di sini ya, hati dalam keadaan kalut, justru kembali kepada Allah dan mendekat kepada Allah azza wajalla. Allah SWT akan memberikan hidayah kepada dirinya, akan menambah keimanannya. Ini adalah sikap seorang muslim. Kemudian selanjutnya, pertanyaan dari M. Oki Bintang Anak ingin bertanya akan perbedaan antara kafir dengan kufur. Ini kembali ke bahasa asalnya, itu bahasa Arab. Kafir artinya adalah orangnya, itu orang yang kafir, orang yang kufur. Ya, kafir artinya adalah orangnya. Orang yang melakukan kekufuran ini dinamakan dengan kafir. Dinamakan dengan kafir. Adapun kufur maka ini adalah amalannya, perilakunya adalah kekufuran. Dia melakukan kekufuran, itu melakukan amalan yang kufur. Adapun orangnya maka dinamakan dengan kafir. Ya, kafir artinya orang satu orang. Kalau banyak orang namanya kafirun. Ya, mereka adalah orang-orang kafir, itu diterjemahannya. Ya, tapi kalau kufur maka ini maksudnya dalam bahasa Arab adalah amalan kekufuran itu sendiri. Tapi dalam bahasa kita kadang masih ya terbolak-balik antara dua kalimat ini kadang kita mengatakan ya ini adalah perbuatan kafir ini atau ini adalah perbuatan kufur maknanya maksudnya adalah sama itu adalah ini adalah perbuatan yang merupakan kekufuran yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam tapi kalau kita ingin tepat ya secara tepat memaknai maka kita katakan kafir ini adalah orangnya adapun kufur maka ini perbuatannya ya kita berusaha untuk ya e, mengartikan sesuai dengan bahasa Arabnya ya supaya orang tidak bingung ya antara kafir dengan kufur. Tapi seandainya ada yang membolak-balik maka kita harus paham juga ya maksudnya demikian. Allah taala a'lam. Baik. Mau menanyakan pertanyaan dari Imran, mau menanyakan perbedaan makna utusan pada kata malak dan juga rasul apakah itu hanya perbedaan dalam kata pada bahasa Arab atau ada perbedaan sendiri yang mengkhususkan penggunaannya. Ya, malak artinya adalah rasul atau utusan. Al-malaika artinya adalah utusan-utusan. Ini makna secara bahasa. Ya, makna secara bahasa Arab demikian. Nah, jadi al-malaika maksudnya adalah utusan-utusan. Apakah di sana ada perbedaan khusus ya antara malak dengan rasul? Wallahu taala a'lam dari Erna Zubaidah. Anak ingin bertanya terkait dengan silsilah ke silsilah keenam materi yang kedua. Orang yang tidak beriman dengan adanya malaikat setelah datang padanya ilmu maka kufur. Apa maksud dari kufur itu apa? Apakah kufur sama dengan kafir? Iya. Ya ini e, seperti yang tadi sudah kita jawab ya kufur. Ini maksudnya adalah perbuatannya. Makanya kita katakan maka dia kufur. Itu. Eh, maka eh, maksudnya adalah perbuatannya. Adapun kafir maka ini adalah orang yang melakukan kekufuran tersebut. Nah. Pertanyaan dari Nuriana Budi Cahyani, apa yang dimaksud dengan ilmu darurat? Karena biasanya darurat dikaitkan dengan suatu kondisi. Ya, ini mungkin istilah yang baru ya, sehingga banyak di antara peserta yang uh, masih e, belum paham, sekali lagi saya katakan darurat di sini ilmu yang darurat maksudnya pasti diketahui oleh seorang muslim. Orang yang mengaku dirinya muslim pasti tahu tentang ilmu ini. Ya. Itu bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Kalau sampai ada seseorang yang mengaku menjadi muslim dan dia tidak tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, maka orang yang demikian ya, diragukan tentang keislamannya. Jadi ini adalah ilmu yang darurat, maksudnya adalah ilmu yang pasti diketahui oleh muslim. Allah taala a'lam. Apakah wanita, pertanyaan dari Fauziana, apakah wanita yang meninggal saat melahirkan bisa terbebas dari fitnah kubur? Setahu saya tidak ada dalil yang khusus yang demikian. Eh, jadi yang ada di antaranya seperti yang sudah kita sampaikan adalah seorang yang syahid Maksudnya adalah seorang yang syahid di sini meninggal dunia ketika perang, yaitu perang melawan orang kafir kemudian dia meninggal dunia, maka inilah yang termasuk golongan yang terbebas dari fitnah kubur. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW ditanya oleh sebagian sahabat, "Ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid?" Ya Rasulullah, mengapa orang-orang beriman difitnah di dalam kuburannya? yang ditanya di dalam kuburannya kecuali orang yang syahid. Itu orang yang <clears throat> orang yang meninggal ketika fisabilillah. Maka beliau mengatakan kafa bibariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Cukup atau cukuplah kilatan pedang yang ada di atas kepala mereka sebagai fitnah, yaitu sebagai uh, ujian bagi mereka. Dan ini menunjukkan bahasanya <clears throat> orang yang syahid, maksudnya adalah orang yang meninggal ketika berperang fisabilillah mereka akan Allah berikan keutamanya diantaranya adalah ya selamat dari fitnah kubur. Demikian pula orang yang meninggal ketika <clears throat> hari Jumat atau malam Jumat. Sebagaimana dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah atau Lailatul jum'ah illa waqahu Allahu fitnatul qabr. Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan menjaga dia dari fitnah kubur. Ini setahu saya e, dua golongan yang mereka <clears throat> mendapatkan keutamaan yaitu terbebas dari fitnah kubur. Adapun selain mereka maka kita kembali ke asal yaitu e, mereka akan ditanya seperti yang lain. Allah taala a'lam. Pertanyaan dari Eva Aprianti. Di antara yang menghentikan azab kubur bagi orang yang beriman adalah doa yang berziarah. Apakah doa dari orang-orang yang tidak menziarahi kuburnya juga bisa menghentikan seperti doa keluarga dan orang-orang yang mukmin lainnya yang mendoakan? Iya. Jadi doa secara umum ini bisa menjadi sebab terputusnya azab kubur baik doa yang kita panjatkan di rumah maupun doa yang kita panjatkan ketika kita berziarah kubur. Jadi tidak ada keharusan seseorang yang berziarah kubur ya untuk apa? memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi seseorang bisa mendoakan di mana saja baik eh, eh di rumahnya maupun di masjid ataupun di jalan dan seterusnya. Allah taala a'lam. Ini pertanyaan hampir sama dari Nopi Setia. Azab kubur bisa terhenti atau terputus karena doanya orang yang berjarah kubur meninggalkan kemaksiatan dan bertobat dari kemaksiatan berdoa sebelum salam. Yang ditanyakan adalah yang nomor satu. Itu lingkupnya apakah doa saat berjarah saja atau doa dimanapun di rumah atau di masjid yang ditujukan kepada si mayit agar siksanya terhenti juga berlaku atau lebih afdol datang langsung Mengingat anak akhwat selama ini jarang sekali berziarah ke orang tua namun hanya mendoakan saja di rumah atau di tempat-tempat ibadah. Iya, seperti yang sudah kita jawab, ini tidak khusus di kuburan atau tidak harus berziarah. Ustaz berkenaan dengan fitnah kubur bahwa setiap manusia yang meninggal dunia baik mukmin, kafir maupun munafik akan mendapatkan fitnah kubur kecuali yang diterangkan dalam hadis. Lalu bagaimana dengan seorang yang telah meninggal sejak bayi baik yang mukmin kafir ataupun munafik maka apa yang harus dilakukan oleh ahli mayit agar mereka bisa menjawab fitnah kubur juga dengan baik sedang kita tahu bahwa mereka belum sempat beramal ya ada sebagian ulama <clears throat> yang mengatakan bahasanya oh, anak yang belum dewasa dan dia meninggal dunia maka dia tidak e, mendapatkan fitnah kubur ya ada yang mengatakan demikian ini kalau tidak salah ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun jumhur ulama, yang seingat saya ini jumhur ulama mengatakan tetap dia mendapatkan e, fitnah kubur karena keumuman hadis. Ya. Keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan e, seorang yang belum dewasa, seorang yang belum dewasa ya dan dia meninggal dunia maka ya uh, dia adalah termasuk orang yang muslim. Dia adalah termasuk orang yang muslim, seorang bayi misalnya. Dia meninggal dunia maka dia masih di atas fitrahnya. Ya dia masih di atas fitrah. Ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap eh, setiap eh, anak yang lahir ini dilahirkan di atas fitrah. Ini masuk dengan fitrah di sini adalah Islam. Jadi dia keadaannya masih sebagai seorang muslim. Oleh karena itu belum mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kemudian orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Jadi seorang bayi yang yang meninggal dunia maka dia dalam keadaan muslim. Wallahu taala a'lam. Dari Muhammad Arif Setiawan. Ana mau tanya sering disebut malaikat maut. Apakah istilah saja atau memang namanya malaikat maut? Ya dalam Al-Quran disebutkan malakul maut. Malakul maut. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah malaikat maut. Ini yang datang penamaannya di dalam Al-Quran. <clears throat> Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW dan sudah kita sebutkan ya dalilnya di dalam di dalam halakoh kita. Pertanyaan dari Astri Anggraini Akbar. Bagaimana dengan nama malaikat pencatat amal manusia yang dikenal dengan nama Rokib dan juga Atid? Apakah ada dalil yang sahih? Rokibun Atid ini dalam Al-Qur'an. Tapi ya maknanya bukan e, nama malaikat tetapi ini adalah sifat. Ya, ini adalah sifat dan bukan nama. Ini harus kita bedakan. Allah SWT mengatakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi Rokibun atid." ya tidaklah uh, dia mengucapkan sesuatu kecuali di sisinya ada roki ibun atid. Maksudnya malaikat yang memiliki sifat roki ibun atid yaitu mengawasi. Ya mengawasi. Dan ini adalah sifat malaikat tersebut yang senantiasa mengawasi ya eh, manusia ya yuroki buha. ya senantiasa mengawasi dia menulisnya dan uh, uh, tidak ada kalimat kecuali dia tulis. Oleh karena itu eh, Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini illa ladaihi raqibun atid beliau mengatakan illa walaha man yuraqibuha ya eh, mu'tadin bidzalika yaktubuha yang beliau mengatakan kecuali dia memiliki malaikat yang senantiasa mengawasinya ya yang senantiasa mengawasinya ya uh, uh, kemudian menulis apa yang dia yang dia kerjakan uh, yaktubuha yang dia menulis apa yang diucapkan la yatruku kalimatan wala harakah dia tidak meninggalkan satu kalimat pun demikian pula gerak-gerik dia ini diawasi dan juga dicatat oleh malaikat tersebut. Jadi raqibun atid pendapat yang kuat ini adalah sifat dan bukan nama. Kemudian e, pertanyaan terakhir dari Ismail Rizanis, apakah nama-nama khusus malaikat seperti Ridwan bertugas sebagai penjaga surga dan juga Israel bertugas mencabut nyawa tidak ada dalil dalam Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Iya, ini sudah kita sampaikan, ya termasuk di antara nama malaikat yang tidak ada dalilnya dan ini sudah tersebar di eh, kalangan kaum muslimin, di antaranya adalah Ridwan, malaikat e, penjaga e, surga, demikian pula Israel sebagai malaikat e, pencabut nyawa. Ini e, tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya keduanya adalah nama malaikat. Dan kita ya di dalam masalah ini karena ini adalah ilmu yang kaib tidak boleh kita ya memberi nama malaikat kecuali memang ada dalilnya. Kalau ada dalilnya baru kita beri nama, kalau tidak ada maka tidak boleh kita yang memberi nama malaikat dari diri kita sendiri. Wallahu taala alam. E, waktu sudah habis sampai jam 8. Apa yang e, kita sampaikan ini semoga bermanfaat bagi para peserta sekalian dan e, insya Allah kita terus ya barnamij ini atau acara ini akan e, e, kita laksanakan, kita lakukan setiap hari Ahad dan uh, saya harapkan ya pertanyaan ya sesuai dengan yang ada di jadwal dan kita akan jadwal ya setiap ya satu pekan ini untuk satu angkatan kemudian pekan yang lain angkatan yang lain dan seterusnya dan pada uh, pekan yang keempat ini kita uh, umumkan artinya seluruhnya bisa bertanya ya pada minggu yang keempat ini seluruhnya bisa bertanya dan kita sudah berjalan tiga minggu untuk minggu ke depan di hari pekan ke depan ini pertanyaan terbuka untuk e, grup mana saja, untuk gelombang mana saja. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam. Kalau ada benarnya maka datangnya dari Allah Azza wa Jalla semata dan dialah yang memberikan taufik dan apabila ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari syaitan dan saya memohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.